Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala lagi maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini kata Asy-Syaikh Salah Al-Fauzan hafizahullahu taala tafsirannya datang di dalam As-Sunnah datang di dalam hadis sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yatwillahu azza wa jalla as-samawati yaumal qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqulu ana al-malik أين الجبارون ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون Yang artinya barakallahu fikum kata Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggulung langit di hari kiamat dan ia mengambilnya dengan tangan kanannya. Ia memegangnya dengan tangan kanannya Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana para penguasa dunia atau Allah mengatakan anal malik aku adalah raja di mana orang-orang yang mereka berkuasa Kemudian Allah mengatakan anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun di mana orang-orang yang sombong Allah mengulang-ulang kalimat itu. Anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Wa yukarriru hadha falayujibuhu ahadun. Kama ja'a fi hadithin akhar. Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kalimat tersebut dan tidak tidak ada satu orang pun yang menjawabnya sebagaimana datang penyebutannya di dalam hadis yang lain yang disebutkan dari hadis Ibnu Abbas sebagaimana disebutkan dalam Al-Mustadrak Al-Hakim rahimahullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dan mengatakan lillahil wahidil qahar. Milik Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, yang maha esa lagi maha mengalahkan. Tentunya memang tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Setiap orang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah raja dan penguasa alam. Dan ini tentunya termasuk dalam kategori tauhid ar-rububiyah yang pada dasarnya seluruh umat mengakui rububiyah Allah. Dan di hari kiamat mereka pun pasti akan mengakui itu bahwa kekuasaan dan kerajaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka dalam kehidupan dunia mereka justru menyembah bersama Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di dunia mereka lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah selain Allah bersama Allahu Jalla fi'ula. Yang mereka menyangka, meyakini bahwa yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah wasaid di sisi Allah sebagai penghubung dan perantara antara diri mereka dengan Allah padahal mereka pada dasarnya mengetahui bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka tersebut tidak punya kuasa apapun dan bahwasanya kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membaca hadis yang ke-10 dalam bab ini. Hadis yang ke-30 ini topiknya adalah tentang bahwasanya bumi dalam genggaman Allah dan Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dengan tangan kanannya. Kata Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض رواه البخاري <clears throat> Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian ia berkata, Anal Malik, aku adalah raja, aku adalah penguasa. Aina mulukul ardi di mana raja-raja bumi, raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia. Rawahul Bukhariyu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan wa hadza tafsirun akhar lil ayah. Ini adalah tafsir lain dari ayat yang kita baca tadi di dalam surat Az-Zumar ayat 67 tersebut. Bahwasanya Allah tabaraka wa taala menggenggam bumi dan Allah menggulung langit dengan kedua tangannya subhanahu wa ta'ala. Dan di sini terdapat dalil di dalamnya terdapat dalil tentang keagungan Allahu Jalla wa Ala. Tentang betapa agungnya dan betapa maha besarnya Allah dan bahwasanya seluruh makhluk ini adalah rendah hina dina dibandingkan dengan keagungan dan kebesaran Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi." Ayat dalam surat Az-Zumar tadi. Wama qadarullah haqqa qadrihi yang artinya ai ma'azzamuhu haqqa ta'zimihi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Tatkala mereka mendustakan para rasul-rasul Allah dan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala serta menyembah yang lainnya. Mereka mengingkari kalam Allah, mengingkari firman Allah mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lancang terhadap perkara-perkara yang Allah haramkan, mereka langgar, mereka labrak. Mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah. Mereka-mereka semua ini dari jenis-jenis yang kita sebutkan tadi. Orang-orang yang mendustakan para rasul, mempersekutukan Allah, mengingkari kalam Allah, mengingkari nama dan sifat Allah, lancang melabrak perkara-perkara haram, tidak mau taat kepada Allah, mereka semua ini ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Baik itu dalam, dari kalangan orang kafir, al-musyrikun, demikian pula al-usa, ahli maksiat. Bahkan ahli maksiat pun masuk di dalamnya. Tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Demikian pula kata Syekh wal firaq ad-dallah. Wal firaq ad-dallatu minal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah. Serta firqah-firqah yang sesat sekte-sekte yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah yang mereka menafikan, menolak nama dan sifat-sifat Allah serta mereka menyelewengkannya. Fajami'uhum dakhiluna fi qawlihi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka seluruhnya masuk dalam kategori firman Allah wama qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Demikian pula setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, yang bermaksiat kepada Allah, melakukan apa yang Allah larang dan meninggalkan apa yang Allah wajibkan fa lam yakdirillah haqqa qadrih maka dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan padahal Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjelaskan dan menerangkan tentang keagungan dan kebesarannya dan bahwasanya di antara yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggulung makhluk ini pada hari kiamat dan ia menggenggamnya dengan kedua tangannya padahal alam ini dunia ini langit betapa luasnya dan betapa tebalnya langit yang tujuh bumi yang tujuh digabungkan bersamanya semua yang ada di dalamnya dari gunung-gunungnya lautannya pohon-pohonnya seluruhnya dalam genggaman Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Berada pada jari jemari Allah Jalla wa ala sebagaimana disebutkan pula dalam hadis yang datang dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kemudian kata Syekh, hadis yang berikutnya yang ke-31, walahu an ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Walahu berarti diriwayatkan Al-Bukhari. An ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Dari Rasulullah beliau bersabda innallaha yaqbidu yawmal qiyamati al-aradina wa takunu as-samawati bi yaminihi thumma yaqulu ana al maliku Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi di hari kiamat dan langit-langit berada di tangan kanannya. Kemudian ia berkata, Aku adalah penguasa, aku adalah raja. Kata Syekh Al-Fauzan Hafidahullah, menerangkan hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata di hari kiamat, Aku adalah penguasa, aku adalah raja. Di mana orang-orang yang mereka menyombongkan diri yang pernah berkuasa di bumi. Tentunya di dunia ada orang-orang yang berkuasa dan mereka menyombongkan diri, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru menggunakan kekuasaannya terhadap manusia, menzalimi mereka, menindas mereka. Tetapi di akhirat dengan sekedar tegaknya hari kiamat, maka hilanglah kekuasaan dan kerajaannya. Tidak ada yang tersisa kecuali tidak ada satu kekuasaan dan kerajaan pun yang tersisa kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahhar. Hadis ini di dalamnya terdapat penetapan bahwa di antara nama-nama Allah Jalla wa Ala adalah Al-Malik. Bahwa di antara nama-nama Allah adalah Al-Malik. Penguasa. Wahuwa Al-Malikul Hakiki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah penguasa yang hakiki. Adapun yang lainnya dari para penguasa, maka sesungguhnya kekuasaan mereka hanyalah sekedar karunia. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada dasarnya, kekuasaan yang hakiki hanyalah milik Allah Allah Azza wa Jalla katakan di dalam surat Ali Imran ayat ke-26 Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir Katakanlah Ya Allah malikal Muluk, pemilik segala kerajaan, pemilik segala kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau mengambil, mencabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau rendahkan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka penguasa-penguasa dunia seluruhnya, kekuasaan mereka hanyalah sekedar karunia dan pemberian Allah. Kekuasaan mereka bukan karena sebab kekuatan mereka. Bukan karena tingginya kedudukan mereka. Tetapi justru sebenarnya kekuasaan yang ada pada makhluk tersebut hanyalah ibtila wal wamtihan minhu. Ujian dan cobaan dari Allah. Ya betalihim Allah menguji para penguasa itu. Wa yabtali bihim dan Allah menguji orang lain dengan keberadaan para penguasa tersebut. yabtalihim bi'i'ta'ihim al-mulka Allah menguji mereka para penguasa tersebut dengan Allah berikan mereka kekuasaan bagaimana mereka menjalankannya Apakah mereka adalah orang-orang yang menunaikan amanah kekuasaan yang ada di pundak mereka? Ataukah justru ternyata mereka menjadikan kekuasaannya untuk menindas orang lain? Berlaku angkuh dan sombong di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya. Allah uji mereka wa yabtali bihim an-nasa bitaslitihim alaihim sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala Allah menguji manusia yang lainnya dengan Allah kuasakan kepada mereka penguasa tersebut siapa orang yang taat kepada penguasa siapa yang barakallahu fikum dia Naam ternyata membangkang kepada penguasanya maka keberadaan penguasa adalah ujian pula bagi bagi manusia. Ikhwan fiddin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian kita tambahkan satu hadis lagi, hadis yang ke-20 yang ke-32 Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Wa fi riwayatin anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayata dzata yaumin al mimbar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini pada satu hari di atas mimbar. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الزمر آية 67 ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها dan Rasulullah berkata demikian dengan tangannya maksudnya memberi isyarat dengan tangan beliau yuharrikuha beliau menggerakkan tangan beliau wa yuqbilu biha wa yudbir Rasulullah menghadapkan tangannya dan membaliknya ya menghadapkannya dan membelakangkannya dibalik kemudian beliau mengatakan yumajjidur rabbu nafsahu Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya dengan mengatakan anal jabbar, anal mutakabbir, anal aziz, anal karim. Aku adalah al jabbar, al mutakabbir, al aziz, al karim. Farajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al mimbaru. Ternyata mimbarnya bergoncang bersama Rasulullah hatta qulna sampai-sampai kami mengatakan la yakhirranna bihi mimbar ini akan roboh bersama Rasulullah rawahu Ahmad diriwayatkan al Imam Ahmad rahimahullah dijelaskan Syeikh Salih Al Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah Laqad bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam lis-sahabati ridwanullahi alaihim hadhihi al-ayata wa fassaraha 'ala al-mimbar. Sungguh Rasulullah telah menerangkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ayat ini Rasulullah terangkan kepada para sahabat dan beliau menafsirkannya saat beliau berada di atas mimbar. Maka Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit-langit dan bumi dengan kedua tangannya. Kemudian Allah berkata, "Anal Malik, aina mulukud dunya, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun?" Aku adalah penguasa, di mana penguasa-penguasa dunia, di mana orang-orang yang mereka menyombongkan diri ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang disebutkan Nabi kepada para sahabat. Sampai-sampai subhanallah hatta innal mimbar wa jamadun Sampai-sampai mimbar itu padahal dia adalah benda mati, benda padat. Qad ihtazza min haibatillahi wa jalalihi wa azamatihi. Mimbar itu bergoncang karena kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. ini menunjukkan bahwasanya al-idrak, pengetahuan, pemahaman ini ada pada benda-benda mati, pada benda-benda padat. Mimbar. Ia mengenal Allah. Ia mengenal Tuhannya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 44. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada apapun di alam ini kecuali ia bertasbih memuji Allah. Walakin, tetapi, la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak faham, tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemurah, lagi maha pengampun. Maka seluruh makhluk, ia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah dengan bahasanya sendiri yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadzal mimbar, al-mimbar ini bergoncang, bergerak, bergetar dia. Karena kemuliaan dan keagungan Allah. Ikhwani din a'azzakumullah. <clears throat> Sebagaimana juga dahulu disebutkan atau afwan masih kaitannya dengan mimbar tadi وقد كان يخطب في awalil amri ala jiz'i nakhlatin. Dulu awal mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas batang kurma, batang pohon kurma. Rasulullah meletakkan tangannya di atas batang kurma tersebut dan berkhutbah. Kemudian tatkala Rasulullah dibuatkan mimbar, maka beliau meninggalkan batang kurma tersebut kemudian naik ke mimbar. Lalu Rasulullah berkhutbah kepada manusia di atas mimbar. Tetapi ternyata si batang kurma ini merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menangis sebagaimana tangisannya anak kecil. Dan para sahabat mendengar suara tangisan itu. Suara tangisan batang pohon kurma tadi. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, kemudian Rasulullah meletakkan tangan beliau di atas batang pohon kurma itu, maka ia pun merengek sebagaimana rengekan anak kecil. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah atau dari hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini adalah pemahaman idrak pengetahuan dari benda-benda padat ya punya pengetahuan ya yang terkadang Allah Subhanahu wa taala tampakkan Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya bagian dari itu yang tentunya di sana akan mengandung iktibar, mengandung pelajaran, wal mengandung nasihat. Yang tadi sudah kita sebutkan ayat bahwa tidak ada apapun di alam ini kecuali pada hakikatnya mereka bertasbih kepada Allah namun kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaallah yang bisa kita baca dalam kesempatan ini dan ini sampai di sini penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dari hadis yang ke-32 insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan baca hadis yang ke-33 Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan bimbingan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan.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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh.